Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bacaan terhadap Mukhtasar Al-Fusul fi Siratul Rasul. Yang terakhir kita ambil kemarin adalah tragedi perang Fatu Makkah. Sudah kita lewati pembahasannya dan juga kisahnya. Bahwasanya Fatu Makkah terjadi pada tahun berapa? 8 Hijriah. Saat itu Rasulullah SAW ketika menyerbu kota Mekah bersama para sahabat Tentaranya berapa jumlahnya Abdurrahman? ribu pasukan bayangkan. Masya Allah. Luar biasa. Kok jadi banyak ya? Karena imbas daripada apa? Hikmah Suluh al-Hudaybiyah. Karena Suluh al Hudaybiyah yang sepakati gencatan senjata, hutnah, damai sementara berapa tahun seharusnya? 10 tahun. Belum berjalan 10 tahun bebas dakwah. Ternyata baru dapat setahun Kemudian tahun berikutnya baru dapat 9 bulan langsung mereka apa? Mereka mengingkari janji. Eh? Ternyata ada salah satu dari kalangan orang-orang Nah barakallahu fikum Banu Bakrin yang mereka waktu itu gabung sama orang Quraisy malah apa? Membunuh salah satu dari kalangan Banu Khuza'ah. Terjadilah apa yang terjadi. Nah, guncanglah orang-orang di Mekah. Abu Sufyan diantaranya antaranya goncang karena pemimpinnya. Nam ya? Nah, kita sekarang akan melanjutkan pembahasan yang, yang selanjutnya yang kisahnya kemarin kita lewati. Nah, barakallahu fikum yaitu ketika Abu Sufyan datang ke mana? Ke rumahnya siapa kemarin? Ummu Habibah. Mau duduk di kasurnya Rasulullah. Kata Ummu Habibah, "Jangan. Kamu itu laki-laki musyrik najis." Padahal bapaknya sendiri. Bayangkan, berani luar biasa. Anaknya putrinya, eh, putrinya ini kan dinikahi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, putrinya Abu Sufyan Abu Sufyan Sakhr bin Harb sebelum masuk Islam. Datang ke rumahnya Ummu mau duduk di kasurnya Rasulullah sallallahu alaihi kata putrinya, Putrinya melarang kemudian mengatakan innaka rajulun musyrikun najis, kamu itu laki-laki musyrik najis. Ngomong sama bapaknya gitu. Bapaknya langsung mungkin eh, sakit hati atau apa dia mengatakan, "Wahai putriku, sungguh kamu nanti akan ditimpa suatu kejelekan katanya." Allah musta'an. Kita lihat kisah berikutnya. Qala al-mu'allif athabahullah atau sebelumnya untuk mengingat kembali siapakah salah satu sahabat yang sempat mau batalkan eh, rencana penyerbuan kota Mekah yang akhirnya di telusuri telusuri telusuri dia nitipkan suatu surat kepada seorang wanita yang wanita dikejar oleh siapa kemarin? Ali bin Abi Thalib dan siapa? al mikdad bin Aswad. Siapakah laki-laki tersebut? Hah? Yang Umar berkata mengatakan, "Ya Rasulullah, biarkan aku penggal leher orang ini," katanya. Kata Rasulullah, "Jangan, dia pernah ikut perang Badr. Sedangkan Allah telah mengatakan, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu Allah telah mengatakan bagi orang yang ikut perang Badr, lakukan sesuka kalian, aku telah ampuni kalian. Nah, siapa sahabat tersebut antum? Ayo Hatib bin Abi Balta'ah Ain. Hatib bin Abi Balta'ah, sahabat yang mulia. Nah, cuman waktu itu karena dia punya istri, punya anak di Mekah gitu loh. nah, nitip surat kepada wanita tadi, wanita dikejar sama Ali bin Abi Talib dan Mikdan bin Aswad. Berhenti, kamu bawa apa? Kok tahu ya? Wahyu Allah Taala berikan wahyu kepada Rasulullah SAW. Akhir Rasulullah mengkabarkan kepada Ali bin Abi Talib dan Mikdan bin Aswad. Dikejar wanita tadi. Berhenti, kamu mau apa? Enggak mau apa-apa kata. Wallahi, demi Allah kalau enggak mau ngaku, kami telanjangi. Kata Ali bin Thalib dan Mithl Aswad. Akhirnya takut perempuan tadi. Ternyata apa? Disebutkan dalam sejarahnya itu, ya, suratnya disembunyikan di balik apa? Gelungan rambutnya. Allah alam kisahnya seperti itu tulisannya. Nah, barakallahu fiik, kemudian diambil dikasihkan ternyata apa? Hatib bin Abil Batla'ah mau ngirim surat kepada keluarganya ada di Mekah. Khawatir kan nanti tertimpa apa-apa, enggak ada yang lindungi. Kita lanjutkan halaman 56. Summa jaa Rasulullah SAW fa'arada alaihi. Majalah. Kemudian Abu Sufyan. Siapa Abu Sufyan ini? Sahr bin Harb. Datang kepada Rasulullah SAW fa'arada alaihi majalahu. Menyodorkan apa yang dia datang kepadanya. Agar apa? Perjanjiannya dilanjutkan. Padahal sudah ada melanggar kemarin kan? Sudah ada yang melanggar dari kalangan Banu Bakrin bunuh siapa? Salah seorang dari kalangan Banu Khuza'ah. Ayo kita lihat lagi. Falam yujibhu sallallahu alaihi wasallam bi kalimatin wahidah, tapi Rasulullah enggak jawab. Satu kalimat pun enggak jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Wa raja'a ila Makkah, kemudian Abu Sufyan kembali ke Makkah. Simak baik-baik kitabnya itu ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik ke Mekah. Fa'alamahum makan." Kemudian Abu Sufyan mengkabarkan kepada orang-orang kafir Quraisy yang di Mekah dengan apa yang terjadi. Summa syara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil jihad ila Makkah. Kemudian Rasulullah syara'a syara'a bada'a. Kemudian Rasulullah memulai mempersiapkan tentara-tentara menuju Mekah. Wa sa'alallahu azza wa jalla an yu'ammiya 'ala Quraisy al-akhbar. Masyaallah. Dan Rasulullah meminta kepada Allah taala agar kabar tersebut bener-bener apa dibikin orang Quraisy itu nggak tahu sebenarnya dikabulkan cuman ada siapa tadi Hatib bin Nabi Balta'ah tapi kan belum sempat baru sampai di perjalanan dikejar perempuan tadi itu jadi orang-orang Mekah nggak tahu kalau ada penyerbuan mendatang nggak tahu mereka jadi begitu begitu datang kaget mereka ada yang masuk Islam ada yang nanti kita lihat Fastajaba lahu rabbuhu tabaraka wa ta'ala. Kemudian Allah telah memenuhi permintaan Rasulullah SAW. Dipenuhi. Orang-orang Quraisy yang ada di Mekah tidak ada yang tahu. Wa kharaja wa kharaja sallallahu alaihi wasallam khalun min Ramadan. Kemudian pada hari ke-10 bulan Ramadan, paham ya? Nah, barakah khalun itu ada yang maknakan ayam, hari-hari. Jadi kita artikan dan ketika pada hari yang ke-10 bulan Ramadan, Beliau keluar fi asharati alaf muqatil ini. Garis itu ya. Itu menunjukkan jumlahnya. Rasulullah keluar bersama berapa? Keluar bersama 10.000 pasukan perang. Masya Allah. 10.000 pasukan perang banyak ya. Nah, minal muhajirin wal ansar gabung dari kalangan orang muhajirin dan ansar wa qabail arab dan suku-suku Arab bersatu wastakhlafa sallallahu alaihi wasallam ala al-madinah min Kulsum Ibn Husain. Ayo na'am. Kemudian Rasulullah menjadikan pemimpin sementara di Madinah Abu Ruhmin. Ini. Walaqiyahu ammuhu al-Abbas bi Khalifah. Ternyata Rasulullah ketika sampai tempat namanya Khalifah, ketemu pamannya Al-Abbas. Al-Abbas bin Abdul Mutalib, ya kan? Ya enggak? Hah? Ayo, Pak. Ketemu di Dzul Hulaifah. Wakilah qila bil Zuhfah, ada yang katakan di Zuhfah. Langsung pamannya apa? Fa aslama masuk Islam. Pamannya masuk Islam, Masya Allah Makanya digelar Fathu Mekah. Eh, kemenangan ya. Wa raja'a ma'ahu sallallahu kemudian Rasulullah kembali bersamanya. Wa ba'atsa siklahu ilal Madinah. Kemudian Rasulullah mengutus siklah siklah bahwa sebutkan mayakhussuhu min ahlin wa mata'in. Jadi mengutus sama keluarga-keluarganya dan juga barang-barangnya agar dibawa ke Madinah. Walam mentaha sallallahu ila ila niqul uqab dan kemudian ketika Rasulullah sampai di tempat namanya niqul uqab, bawah sebutkan maudhi'u qurbil juhfah, yaitu tempat dekat dengan apa? Dengan apa nabarakallahu fikum kampung Juhfah tadi itu ja'ahu ibnu Ammi Abu Sufyan ibnu Harith. Ini bukan Abu Sufyan bin Harb yang lain lagi ya. Eh, datanglah anak pamannya Abu Sufyan Ibn Harith Ibn Abdul Muthalib. Abu Sufyan yang yang lain, Abu Sufyan yang Ibn Arab nanti. Ini Abu Sufyan lain ini. Paham ya? Wa Abdullah bin Abi Umayyah, Abdullah bin Abi Umayyah. Berdua. aku Umi Umi Salamah, saudaranya Umu Salamah. Muslimain, dua-duanya datang masuk Islam. Masya Allah, banyak masuk Islam ini. Makanya termasuk ayat atau surat yang turunkan mengenai Fatum Makkah surat apa? An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau melihat manusia masuk dalam agama Islam berbondong-bondong. Fatum Makkah ini. Faham ya? Nah, barakallahu fi. Kita lihat sini. Kemudian sebutan sini barakallahu fikum Fataradahuma Rasulullah mengusir keduanya, diusir. Bayangkan itu. Karena sudah punya kekuatan yang sangat kuat kaum muslimin, Rasulullah ketika melihat mereka berdua masuk Islam, diusir. Fa syafa'at fihima Ummu Salamah. Akhirnya Ummu Salamah memberikan syafaat, jangan diusir. Karena sudah masuk Islam. Wa ablaghathu anhuma ma raqqaqahu alaihima. Dan Ummu Salamah mengkabarkan kepada Rasulullah tentang mereka berdua yang membikin apa? Yang membikin lembut dan lunak hati Rasulullah Wasallam kepada mereka berdua. Faqabilahuma. Akhirnya Rasulullah menerima mereka berdua. Fa aslama atamma islamin. Akhirnya mereka berdua masuk Islam dengan sebenar-benar keislaman. Radhiyallahu anhuma. Ba'da ma kana ashaddun nas alaihi wasallam yang semula dulunya adalah orang yang paling apa? Paling bengis, paling keras kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Abdullah bin Abi Umayyah ini siapa ya? Temannya siapa ini? Hah? Temannya siapa Abdullah bin Abu Umayyah ini? Temannya Abu Jahal. yang pernah ngapain dulu? Pernah bisi-bisinya Abu Talib ketika mau meninggal dunia. Ya kan? Abu Talib ketika mau meninggal dunia, dibisik-bisik, "Atarghaban millati Abdul Muttalib?" Apa kamu benci dengan agamanya Abdul Muttalib? Akhirnya Abu Talib kan enggan mengucapkan la ilaha illallah. Waktu itu berapa orang? Dua orang kan? Abu Jahal dengan siapa? Abdullah bin Abi Umayyah ini. Ternyata masuk Islam. Masya Allah. Naam. Dikit lagi. Wasama sallallahu alaihi wasallam hatta balagha an yuqalu lahu al-Qudayd. Rasulullah SAW puasa sampai di tempat mata air dinamakan dengan mata air Kudair, bain Usfan wa Amts min tariq Makkah yang terletak antara Usfan dan nabarakallahu fikum Amjud. Amjud ini nama tem anu, nama tempat juga ya yang terletak di jalan menuju Mekah. Fa'aftara ba'dal asr ala rahilatih. Rasulullah buka setelah salat asar. Karena yang namanya perjalanan jauh capek. Buka Rasulullah SAW. Naam. Buka di atas kendaraannya. Liyarahun nas agar manusia semuanya melihat. Wa arkhasa linnas bil fitr. Dan waktu itu Rasulullah memberikan apa? Keringanan bagi manusia untuk buka. Karena perjalanan safar ini ya. Naam. Summa azama alaihim fi dzalik. Kemudian Rasulullah apa? Benar-benar menekankan agar apa? Na barakallahu fikum Nah, buka karena kondisinya safar. Nah, kondisinya safar. Fantaha sallallahu hatta nazala bi marrid dhahran fabata Akhirnya setelah sampai di suatu tempat yang namanya apa? Nah, suatu tempat akhirnya Rasulullah SAW sampai di suatu tempat dan beliau singgah di tempat namanya Marid Dhahran. Sebutan bawah itu mau mau maudi'un ibu Makkah, tempat yang dekat di dekat dari kota Mekah. Fabata Rasulullah bermalam di situ. Paham ya? Bermalam situ. Satu lagi, wa amma Quraisyun fa Allah 'alaiha al-khabar. Adapun orang Quraisy, Allah telah butakan mereka dari kabar tersebut. Orang enggak tahu. Orang-orang Quraisy yang di Mekah enggak tahu kalau Rasulullah menyerbu dan para sahabat sepuluh ribu tadi itu. Dibikin buta mereka. Illa annahum qad khafu wa tawahhamu min dzalik. Tapi mereka walaupun enggak tahu sudah ketakutan dan sudah apa? Berangan-angan atau sudah beranggapan yang aneh sudah. Paham ya? Sudah menghayal. Ketakutan mereka sudah. Falam maka tilkal lailah maka tatkala datang malam tersebut kharaja Ibnu Harbin, keluarlah Ibnu Harbin. Siapa Ibnu Harbin ini? Abu Sufyan, Sakhar bin Harb keluar. Naam. Wa Budail Ibnu waraqah dua orang keluar. Wa Hakim Hizam dan Hakim Hizam. Yatadassasuna al-khabar, mereka ingin mencari khabar, ingin menjadi jasus apa jasus intel. Paham ya? Mengintali khabar, mencari kabar, bener enggak? Kabar-kabar tersebut atau bagaimana? Falamma ra'u niran, kemudian ketika Abu Sufyan dan dua orang tadi melihat niran apa niran api. Wah, oh, zaman dahulu kan enggak pakai senter. Pakai api obor itu. Berjauh gitu ya. sepuluh ribu bayangkan. Ketika mereka melihat niron api tadi itu, angkaruha mereka mengingkari. Faqala Dail, "Hiya naru Khuza'ah." Itu apinya Bani Khuza'ah. Qala Abu Sufyan, tu aqal min dhalik." Kalau Bani Khuza'ah saja sedikit. Gabungan ini Bani Khuza'ah dan juga Muhajirul Ansar, gabungan itu buahnya. Nah, barakallahu fikum. Masih panjang juga sambungannya ya. Jadi kesimpulannya itu yang kita baca sedikit enggak masalah. Adapun lanjutannya pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala masih agak panjang kisahnya ini. Dalam seputar Fatu Mekah ini, kesimpulannya Fatu Mekah terjadi pada tahun 8 Hijriah. Rasulullah SAW memimpin langsung eh, peperangan tersebut walaupun tidak sampai ada peperangan dengan ribu pasukan. Rasulullah masuk ke kota Mekah dalam keadaan beliau menggunakan apa? Ya, helm yang terbuat dari besi. Na'am barakallahu fiikum. Nasallaha warahmatullahi wabarakatuh. alamin.